nas as wal ada dua nikmat ada dua kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang kebanyakan manusia itu lalai daripada nikmat tersebut tidak sadar kalau dia adalah nikmat nikmat yang pertama adalah nikmat kesehatan. Nikmat yang kedua adalah nikmat waktu luang, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Yang setiap nikmat yang telah kita terima tersebut Semuanya itu pasti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dituntut di hadapan Allah. Sampai di mana kita pergunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Thumma la yawma idzin 'anil na'im. Kata Allah, kemudian pada hari itu, yakni pada hari kiamat, kalian pasti akan ditanya latus alunna pasti pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada engkau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Dia pergunakan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia pergunakan dalam menuntut ilmu, dia pergunakan di dalam beramal, dia pergunakan untuk kebahagiaannya di dunia, alam barzakh dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya fitnah dan musibah yang terbesar yang menimpa kaum muslimin pada hari ini di zaman ini zaman sebelum kita dan zaman setelah kita itu adalah fitnah at-tahazzub terjadinya perpecahan perselisihan yang terjadi di tengah umat Islam. Dia adalah musibah yang terbesar yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tidak bisa tidak itu pasti akan terjadi. Namun bukan berarti dia adalah perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal dan diwanti-wanti oleh Rasulnya. Akan tetapi sebagai cobaan terhadap manusia, maka perpecahan itu pasti akan terjadi di tengah tubuh kaum muslimin itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan at dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum" فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh siapa di antara kalian yang diberikan kesempatan hidup, diberikan umur panjang untuk hidup setelah meninggalku kata Nabi, fasayarahtilafan kathira. Pasti dia akan mendapatkan, pasti dia akan menjumpai perselisihan dan perpecahan yang sangat banyak di tengah agama ini. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sudah tetapkan terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala hal itu terjadi, fa'alaikum bisunnati maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Jalan yang telah dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya. Wajib berpegang teguh terhadap tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah dilalui oleh para sahabatnya. Siapa yang berpegang teguh terhadap keduanya, terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan terbebas dari musibah perpecahan itu. Pasti dia akan terlepas dari berbagai macam fitnah tahazzub. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang terpetunjuk setelah meninggalku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah hal tersebut dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat. Artinya pegang teguh dengan kokoh. Jangan sampai dilepaskan, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai ditinggalkan apa yang telah menjadi ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka hati-hati bagi kalian membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Karena sungguh membuat perkara baru di dalam agama itu adalah perkara bid'ah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didapatkan oleh umatnya setelah meninggalnya. Nah, terjadinya perpecahan dan perselisihan yang sangat banyak di tengah kaum muslimin di tengah orang-orang yang mengaku dirinya berada di atas agama yang berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah." وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة anhu عنه فقال وهي الجماعة Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku pasti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya berada di dalam neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan saja. Hanya satu golongan yang selamat. Yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya berada di dalam neraka. Illa wahida kecuali satu. Tatkala Nabi ditanya, siapa mereka wahai Nabi? Nabi menjawab, wahumul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah ini? Ketika kita mengembalikan kepada penafsiran setiap orang, atau penafsiran setiap kelompok yang ada sekarang ini pasti masing-masing menunjuk al-jamaah itu adalah kelompok kami. Al-jamaah itu adalah kelompok kami. Sehingga tidak satu pun golongan yang ada kecuali pasti membanggakan kelompoknya dan mengaku berada di atas kebenaran. Yang anehnya lagi tatkala masing-masing kelompok itu mengaku berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang selamat itu? Lihat pertanyaan para sahabat. Tidak ditanyakan apa mereknya. Apa namanya? Bagaimana organisasinya? tidak disebutkan oleh para sahabat. Yang ditanya adalah orangnya, manhum, siapa mereka? Bagaimana ciri orang yang selamat itu? Nabi menjawab, wahumul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Ketika kita mengembalikan kepada penafsiran para sahabat, disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Beliau menafsirkan al-jamaah kata beliau ma wafaqal haqqah wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu yakni kelompok yang selamat ini orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari 73 golongan yang berpecah dari umat Muhammad ini itu adalah ma wafaqal haqq apa yang mencocoki kebenaran apa yang sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendiri di tempatmu, itulah al-jamaah. Selama kalian berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, selama kalian berpegang teguh kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulnya yang sesuai dengan pemahaman orang-orang yang telah belajar langsung kepada Nabi dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para ulama mereka itulah al-jamaah walaupun sendiri di kampungnya dan itulah orang yang dianggap bersatu dan menjauhi perpecahan Maka dari itu jemaah sekalian, tatkala musibah ini menimpa umat, banyak orang yang bingung. Di mana kebenaran? Dan di mana persatuan itu? Yang sangat diharapkan dan diidam-idamkan oleh setiap orang. Ternyata jemaah persatuan itu berada di dalam kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, maka itulah orang yang bersatu. Dan siapa yang melepaskan diri daripadanya, maka itulah orang yang dianggap berpecah dari kebenaran itu. Membuat nama baru, membuat kelompok baru, Iya. Membuat ajaran-ajaran baru dan membuat aturan-aturan baru di dalam agama selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang dianggap sebagai orang yang berpecah meninggalkan diri dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang kita bacakan tadi. Naam. Tatkala Nabi mengatakan siapa di antara kalian yang hidup setelah meninggalku, dia akan mendapatkan perpecahan yang sangat banyak. Setelah itu, apa bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perkara itu terjadi? Apa bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala perpecahan itu benar-benar terjadi? Nabi tidak mengatakan persatukan semua kelompok itu. Nabi tidak mengatakan ikuti semua kelompok itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian pegang teguh kepada sunnahku. Itulah jalan yang benar dan itulah persatuan. Persatuan yang merupakan hakikat daripada persatuan ketika seseorang berpegang teguh di dalam tali Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah sekalian, terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin ini pada hakikatnya adalah musibah yang merupakan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita seluruhnya. Allah ingin membuktikan siapa di kalangan hamba yang jujur di dalam mencari kebenaran. Siapa di kalangan hamba yang hanya bermain-main di dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa dari kalangan hambanya yang benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh Iya, di dalam mengharapkan keridaan dan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan bagi kita. Maka dari itu jemaah sekalian, tugas kita tatkala terjadi perpecahan tersebut adalah mencari jalan yang benar dan jalan yang benar telah dituntunkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar rashidin setelah meninggalku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah tatkala terjadi pengelompokan-pengelompokan di tengah umat Islam tatkala kaum muslimin itu sudah mulai terkotak-kotak sesuai dengan ajaran dan pemahaman mereka masing-masing maka inilah yang disebut dengan at-tahazzub iya melakukan pengelompokan di dalam agama Allah namun jemaah sekalian Walaupun pengelompokan itu sangat banyak yang terjadi, akan tetapi di dalam Al-Quran kelompok yang sesungguhnya itu hanya ada dua macam, tidak lebih dari itu. Kelompok yang dikenal di dalam Al-Quran itu hanya ada dua, tidak lebih dari itu. Nah, yang pertama yaitu Hizbullah. Kelompok Allah. Inilah orang-orang yang berada berusaha dan terus berusaha berada di atas kebenaran mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah berusaha mengetahui ilmu daripadanya dari para ulama para pendahulu yang saleh mereka inilah kelompok Allah Subhanahu wa taala tentang hizbullah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Mujadilah Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun mereka itulah kelompok Allah. Mereka itulah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah inna hizballah sesungguhnya kelompok Allah humul muflihun. Mereka itulah kelompok yang akan beruntung. Iya. Ini tentang kelompok Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawalla 'ala Allah war rasul wal mu'minin fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan siapa yang berwala cinta terhadap Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya Hizbullah, golongan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah golongan yang akan menang. Mereka lah golongan yang menang di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, golongan yang kedua di dalam Al-Quran, Itulah yang disebut dengan hizbus syaitan. Golongannya syaitan. Kelompok syaitan. Partai syaitan. Hizbus syaitan. Inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah juga. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Mereka itu adalah golongan syaitan. Dan ketahuilah sesungguhnya golongan syaitan. Mereka itu adalah golongan yang merugi. Dan juga disebutkan di dalam surah Fatir. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikan dia sebagai musuh. Allah katakan jadikan dia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Jangan dijadikan sebagai kawan. Jadikan dia sebagai lawan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak hizbahu kelompoknya, golongannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Ini golongan syaitan yang akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka dari itu jemaah sekalian, Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas agama Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada mereka, maka ini adalah hizbus syaitan. Kelompok daripada syaitan. Iya. Selain daripada orang-orang yang berpegang teguh terhadap terhadap Allah dan sunnah apapun namanya bagaimanapun mereknya dia adalah hizbus syaitan dia masuk dalam golongan syaitan apakah hizbu A namanya hizbu B hizbu C sampai hizbu Z selama dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah maka itu adalah hizbus syaitan jelas ya Inilah jamaah sekalian. Maka dari itu orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran harus dia kembali mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui kebenaran itu. Iya. Yeah. Untuk berada di atas kebenaran harus mereka benar-benar kembali mempelajari, menghafalkan, iya, menelaah, mengetahui apa penafsirannya dan apa maknanya. Dan bagaimana pemahaman para ulama tentangnya. Kalau ingin termasuk ke dalam Hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan ketentuan Allah akan terjadinya perpecahan tersebut dan bahwasanya dia adalah musibah. Semakin hari bertambah, semakin bertambah kelompok baru dan penamaan baru, peraturan baru di dalam kelompoknya. Semakin hari bertambah, semakin berpecah. Dari kelompok yang berpecah ini kembali dia berpecah. Dari kelompok yang berpecah ini akan terpecah kembali. Demikian seterusnya jamaah sekalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala terus manusia itu disaring sampai nampak bagi Allah terbukti merekalah ya orang-orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah berpegang teguh dan beramal di atasnya bersamaan dengan ketentuan ini perlu kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan kita untuk bersatu. Bersatu di atas apa tadi? Di atas tali agama Allah. Iya. Artinya siapa yang melepaskan tali itu berarti dia melepaskan persatuan. Ini penentuan persatuan kaum muslimin itu berada di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersatu. Iya. Semuanya kita bersatu walaupun berbeda-beda. Iya. Walaupun berwarna-warni yang penting kita bersatu. Walaupun dari kalangan ahlul bid'ah dari kalangan hizbiyah, dari kalangan ahlu syirk. Iya, yang penting mengaku Islam. Naam, kita bersatu. Maka sesungguhnya ini adalah persatuan yang semu yang tidak berada di atas hakikat persatuan. Jelas ini? Tapi persatuan yang diinginkan di sini adalah persatuan di atas kitabullah dan sunnah. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nah Dalam surah Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullah Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih dengan sebenar-benar ketakwaan. Dalam ayat yang pertama ini Allah isyaratkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah pada ayat berikutnya menyebutkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Jalan yang akan mengokohkan seorang muslim berada di atas ketakwaan dan mengantarkan kepada hakikat ketakwaan itu haqqa tuqatih. Apa itu? Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya bihablillah pada tali Allah Subhanahu wa taala jami'an seluruhnya. Allah perintahkan berpegang teguh kalian seluruhnya pada tali Allah. Wala tafarraqu dan jangan saling berpecah. Jangan kalian bercerai-berai. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Apa yang dimaksud dengan hablillah? Tali Allah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah boleh menyebutkan beberapa penafsiran ulama kita tentang hablullah, tali Allah ini. Sebahagian ulama ahli tafsir mengatakan hablullah itu artinya adalah ahdullah janji Allah. Dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya hablullah tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Kalau dikatakan wa'tasimu bihablillah dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, yakni pada Al-Qur'an. Itulah tali Allah. Pendapat yang kedua ini diperkuat dengan sebuah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Tabari dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kitabullah huwa hablullahil mamdud minas sama'i ilal ard. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang terbentang dari langit ke bumi. Iya. Di dalam riwayat ini diterangkan dengan jelas bahwasanya kitabullah Al-Qur'an itu adalah hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa terbentang dari mana? Dari langit ke bumi. Sehingga siapa yang berpegang tegak terhadap Al-Qur'an ber berarti dia berpegang teguh terhadap tali Allah. Hablullah. Nah, itulah tali Allah Subhanahu wa taala yang kita seluruhnya diperintahkan untuk berpegang teguh padanya. Dan siapa yang berpegang teguh terhadapnya berarti dia telah bersatu di dalam tali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh yang dimaksud di sini dia membaca, mempelajari maknanya, memahami isi dan kandungannya, dia amalkan apa isi dan kandungan daripada Al-Qur'an Iya. Itulah orang-orang yang berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa tasimu bihablillah" dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya pada tali Allah, Al-Qur'an. Kemudian kata Allah, "Wala tafarraqu" dan jangan sekali-kali kalian itu berpecah. Dan jangan sekali-kali kalian berpecah. Dapat kita pahami dari ayat ini jemaah sekalian. Bahwasanya hakikat daripada perpecahan ketika seseorang melenceng dari hablullah, dari tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Nah, tapi ingat berpegang teguh dan bersatu pada tali Allah yaitu Al-Quran itu tidak cukup sekedar pengakuan saja sebagian orang mengatakan kami juga pakai Al-Quran iya kami juga membaca Al-Quran sebagian lagi mengatakan di rumah kami ada juga Al-Quran Ya, lihat di lemari itu. Lima macam Al-Quran. Setiap cetakan ada. Inikah yang dimaksud berpegang teguh kepada Al-Quran? Jawabannya tidak. Jelas ya? Sebagian orang mengatakan, iya, yang kita pakai juga Al-Quran. Kalau baca-baca, Al-Quran juga yang dibaca. Allahu ahad. Bahkan sebagian menganggap kitab Al-Barzanji itu juga Al-Quran. Tidak bisa membedakan yang mana Al-Quran, yang mana kitab Al-Barzanji. Ini kan dimaksud berpegang teguh kepada Al-Quran. Iya. Ketahuilah jemaah sekalian. Hakikat berpegang teguh kepada Al-Quran adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Setelah dia baca, dia pahami apa maknanya. Apa penafsiran ulama ahli tafsir terhadap ayat tersebut. Jangan baca Al-Quran, baca terjemahannya setelah itu dipahami sendiri. Oh, menurut saya, sesuai dengan pemahaman saya seperti ini. Ah ini tidak dianggap berpegang teguh kepada Al-Quran. Jelas ya? baca Al-Quran, baca penafsiran para ulama tentang ayat yang kita baca dan kita pahami itu. Apa pemahaman para sahabat tentangnya? Nah, bagaimana pemahaman Ibnu Mas'ud? Bagaimana pemahaman Ibnu Abbas? Bagaimana pemahaman Anas bin Malik? Tentang semua ayat yang telah kita baca tersebut. Bagaimana pemahaman Mujahid bin Jabir? Iya. Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Tabari dan para ulama yang lainnya yang telah menafsirkan Al-Qur'an. Baca apa pemahaman mereka terhadap ayat yang kita baca ini, yang kita pahami tersebut. Setelah dipahami, amalkan dan isi dan kandungan Al-Quran itu. Setelah diamalkan, berusaha untuk menyampaikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan dan kadar keilmuan yang dia miliki. Inilah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Terhadap tali Allah yang terbentang dari langit turun ke bumi. Siapa yang melaksanakan seperti ini? Inilah orang-orang yang berpegang teguh pada tali Allah dan melakukan persatuan yang sesungguhnya. Inilah persatuan yang sesungguhnya. Kapan dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka akidahnya pasti sama walaupun sukunya berbeda, walaupun bahasanya berbeda, walaupun bangsanya berbeda, tapi pemahaman sama, pasti dia bersatu di dalam kebenaran. Iya. Akidahnya pasti sama, ibadahnya pasti sama. Manhaj yang dia pegang pasti sama. Tapi kalau ada salah satunya yang mulai melenceng dari Al-Quran. Apakah dari memahaminya, atau tidak membacanya, atau tidak mendalaminya, maka pasti dia telah berpecah, meninggalkan kebenaran tersebut. Maka dari itu Allah setelah memerintahkan kita untuk bersatu pada tali Allah Subhanahu wa taala, Allah susul dengan larangan yang menunjukkan haramnya perpecahan itu yang menunjukkan haramnya seseorang mengotak-ngotakkan kaum muslimin dan membuat ya penamaan dan kelompok baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah susul dengan larangan. Wala tafarraqu dan jangan kalian berpecah. Jangan kalian bercerai-berai. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau berkata wala tafarraqu amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafruqah Naam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan al-jamaah tadi telah kita ketahui apa penafsiran al-jamaah Iya. Yeah. Jangan ketika disebutkan al-jamaah langsung ditunjuk jamaah ini, jamaah itu. Tidak. Al-jamaah apa yang mencocoki kebenaran. Apa yang mencocoki kitabullah dan sunnah. Amarahum bil jamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersatu di dalam al-jamaah di dalam jamaah kebenaran wa 'anit dan Allah melarang mereka dari perpecahan bercerai-berai dari agama Allah Subhanahu wa taala lihat pemahaman Ibnu Katsir memahami ya wa'tasimu bihablillahi jami'an berpegang teguhlah kalian seluruhnya pada tali Allah Itulah al-jamaah. Jelas? Jadi setiap dalil yang menerangkan tentang al-jamaah ini yang dimaksud. Orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Dan melarang dari perpecahan. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Ketika beliau menafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beliau berkata fa inna fi ijtima'il muslimina ala dinihim wa ikhtilafi qulubihim yuslihu dinahum wa tuslihu dunyahum wa bil ijtima'i yatamakkanuna min kulli amrin min al umur wa yahsalu lahum min al masalih allati tatawaqqafu tatawaqqafu ala al i'tilaf ma la yumkinu 'adduha من التعاون على البر والتقوى كما أن الافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام نعم Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, "Fa inna fi istima'il muslimin" karena sungguh iya yeah, pada persatuan kaum muslimin ala dinihim di atas agama mereka. Ini harus ada seperti ini, bukan sekedar bersatu. Iya, yeah, tapi bersatu ala dinihim di atas agama mereka dan agama yang sesungguhnya adalah apa? Hah? Alkitab was sunnah di atas pemahaman para ulama salaf. Itulah agama yang sebenarnya. Lihat penjelasan para ulama kita. Setiap mereka menjelaskan persatuan, tidak sekedar persatuan, tapi persatuan di atas kebenaran. Alal haq, di atas agama yang benar, di atas pemahaman yang benar, di atas manhaj dan akidah yang benar. Adapun persatuan yang sebagian orang mengatakan, ya, nata'awanu fi mattafaqna wa na'tarifu ba'duna ba'dan fi ma fi maftarakna alaih. Katanya pada sesuatu yang kita cocok, ya kita sepakati, Nah, di situ kita tolong menolong. Situlah persatuan. Tapi kalau kita perselisihkan, kita tahu itu salah. Iya. Untuk menjaga persatuan, jangan. Iya. Tidak usah diungkit-ungkit. Jangan dibicarakan. Sehingga walaupun dia melakukan kesyirikan, ah, biarkan dia kesyirikannya. Yang penting kita bersatu di atas Islam. Ahlul bid'ah Hizbiyah, biarkan dia di atas bid'ah dan hizbiyahnya. Iya, yang penting kita bersatu di atas kebenaran. Ini bukan hakikat persatuan jamaah sekalian. Iya. Ini bukan persatuan. Ini adalah persatuan yang telah dibangun dengan rapuh oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan persatuan mereka Allah jelaskan hakikat persatuan orang Yahudi ketika itu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, tapi hakikatnya hati mereka itu bercerai-berai. Apa artinya persatuan yang seperti ini? Tapi persatuan yang diinginkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah persatuan di atas kebenaran Iya, akidahnya sama, manhajnya sama, ibadahnya sama, mereka berada di atas kebenaran. Itu tidak akan tercapai kalau tidak kembali kepada kitabullah dan sunnah. Mempelajarinya, bermujahadah di dalam mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Iya, jadi nih sekali lagi kata beliau, maka sungguh pada persatuan kaum muslimin di atas agama mereka wa tilafu qulubihim dan dipersatukannya hati-hati mereka di atas agama Allah yuslihu dinahum wa tuslihu dunyahum ini akan eh, memperbaiki agama mereka dan memperbaiki kehidupan dunia mereka. Jadi persatuan di atas kebenaran, di atas agama Allah, di atas al-haq ini akan memperbaiki iya, keadaan dunia dan akhirat. Wabil ijtima dan dengan persatuan ini kesatuan kaum muslimin ini yatamakkanuna min kulli amrin min al umur mereka akan mampu melakukan berbagai macam perkara ya. wa yahsulu lahum al masalih dan akan terjadi pada mereka maslahat-maslahat yang hanya bisa digapai, bisa didapatkan dengan persatuan dan kesatuan. Maslahat-maslahat yang tidak mungkin bisa dihitung kata beliau. Lihat, ketika kaum muslimin bersatu, ahli sunnah bersatu, berada atas kitab Allah dan sunnah, hati-hati mereka dipersaudarakan, hati-hati mereka dipersatukan di atas kitab Allah dan sunnah, Nah, maka banyak sekali maslahat yang mereka bisa dapatkan. Yang tidak mungkin bisa dihitung satu persatu kata beliau. Iya. Yeah. Maslahat dunia, maslahat akhirat itu pasti akan didapatkan. Iya. Yeah. Kata beliau selanjutnya, minat ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Dari bentuk saling tolong menolong berada di atas kebaikan iya dan ketakwaan orang-orang yang bersatu sama-sama berada di atas kitabullah dan sunnah satu manhaj iya satu pemahaman sama-sama dia menuntut ilmu agama Allah dipersaudarakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya mereka saling ta'awun tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jelas ya? Ini bentuk kebaikan yang bisa didapatkan dari persatuan dan kesatuan kaum muslimin itu. Terjadinya iya, yeah, berbagai macam amalan-amalan besar, kegiatan-kegiatan besar di dalam dakwah, iya, yeah, di dalam talabul ilm, Naam. Dan di dalam perkara-perkara yang besar itu tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dengan ta'awun. Iya, yeah. antara orang-orang yang bersatu di atas satu pemahaman Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bersatu, iya. Yeah. Ada perpisahan dalam hatinya. Sulit untuk bersatu, sulit untuk Ta'awun tolong menolong berada di atas kebaikan ini. Jelas ya? Lihat dalamnya pemahaman beliau dalam memahami ayat ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, kama anna bil iftiraq wa ta'adi yakhtallu nizamahum wa tanqati'u rawabitahum. Sebagaimana perpecahan dan permusuhan itu akan memutus-mutus tali persaudaraan mereka. Ini akan memporak-porandakan tali persaudaraan kaum muslimin. Wa yasiru kullu wahidin ya'mal wa yas'a fi syahwati nafsi. Dan menjadilah setiap orang Iya, kalau dia tidak bersatu ya, persaudaraannya porak-poranda, tali kecintaan sudah rusak, Nah, apa yang terjadi? Maka setiap orang itu akan beramal dan berjalan sesuai dengan syahwat dirinya saja. Tidak ada lagi tahun dengan saudara yang lainnya. Iya. Yeah. Tidak lagi dia memperhatikan kepentingan dan maslahat kaum muslim. Tapi dia berjalan sesuai dengan keinginannya saja. Apa yang menurut dia baik itu yang dilaksanakan. Sesuai dengan syahwat dirinya sendiri. Walau ada ila bararil am, walaupun perbuatannya itu, walaupun langkah-langkahnya itu akan menjatuhkan kepada kerusakan secara umum. Akan terjadi kerusakan yang umum. Tapi itu tidak lagi diperhatikan. Iya, kenapa? Karena telah terpecah. Sehingga jemaah sekalian, kekuatan kaum muslimin itu akan melemah. Tidak lagi ta'awun antara satu dengan yang lainnya. Mereka akan dipandang hina oleh musuh-musuhnya. Dipandang remeh oleh syaitan. Dan mudah diombang-ambingkan. Iya. Oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Masing-masing berjalan sendiri. Masing-masing melakukan sesuai dengan hawa nafsunya saja bahaya daripada perpecahan. Maka dari itu jemaah sekalian, siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjuki dia kepada kebenaran, telah tunjuki kepada kita Allah dan sunnah, Allah telah tunjuki dia kepada kebaikan agama ini, jaga persaudaraan dan persatuan di atas agama Allah. Jaga persaudaraan. Jangan sampai lepas. Jangan sampai rusak. Jangan sampai para peranda yang menyebabkan kita menjadi lemah dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kita. Betapa banyak kejelekan yang terjadi disebabkan karena perpecahan itu. Kehormatan kaum muslimin dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu dengan mudah kita pura perandakan dan kita beberkan. Iya. Bejatnya perpecahan itu. Betapa banyak kebaikan tidak lagi bisa terlaksana disebabkan karena apa? Karena perpecahan tersebut. Tidak ada lagi bentuk ta'awun antara ikhwah, antara saudara, antara ahli sunnah yang satu dengan yang lainnya. Disebabkan karena al-furqah, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menyebutkan perintah untuk bersatu pada agama Allah, pada tali Allah, disusul dengan larangan untuk berpecah. Iya, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Na'am, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم fa asbahtum bi Allah mengingatkan kepada kita terkhusus kepada para sahabat Nabi iya eh, wazkuru dan ingatlah nikmat Allah alaikum nikmat Allah atas kalian dalam ayat ini Allah mentabir persatuan kaum muslimin di atas kebenaran itu adalah nikmat. Siapa yang menyanyiakannya? Berarti dia telah melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah kufur terhadap nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada mereka ketika Allah kenalkan dia dengan kebenaran tersebut. Wazkuru dan ingatlah nikmat Allah ya alaikum, nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, tatkala dahulu kalian itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah persatukan hati-hati kalian. Allah persatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kalian seluruhnya bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali diulangi, dia adalah nikmat. Sadar atau tidak sadar, persatuan itu adalah nikmat jamaah sekalian. Iya, sehingga siapa yang Allah masukkan ke tengah-tengah mereka perpecahan berarti luput daripadanya nikmat yang sangat besar. luput daripadanya nikmat yang sangat besar. Nah, dia adalah nikmat. Allah ingatkan kembali, "Wadhkuru, ingatlah kalian nikmat Allah ya alaikum, nikmat Allah atas kalian tatkala kalian dahulu saling berperang. Kalian dahulu saling bermusuhan, kalian dahulu saling mencela, kalian dahulu saling menyelekan. kalian dahulu saling membeberkan kejelekan antara satu dengan yang lainnya. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah persatukan hati-hati kalian. Tidak ada kenikmatan jamaah yang lebih besar daripada nikmatnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah beliau menjelaskan sebab diturunkannya ayat ini. Atau beliau menyebutkan dalam rangka apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kata beliau wa siyaq fi sya'ni al wal Khazraj fa innahu kanat bainahum hurubun katsirah fil jahiliyah wa adawatun syadidah وضغائن وإيحا وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم هذا السياق ayat ini kata beliau ini berbicara tentang keadaan sahabat Nabi dari suku Aus dan Khazraj Suku Aus dan Khazraj ini dari suku mana? Madinah atau Mekah? Hah? Ayo. Abdul Qadir. Madinah. Tayyib. Ini dua suku besar yang ada di kota Madinah. Yang saling membunuh antara satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu dari kurun ke kurun sampai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Katsir ini ayat ini berbicara tentang keadaan suku Aus dan Khazraj. Tatkala terjadi di antara mereka peperangan yang sangat banyak di zaman jahiliyah dan terjadi dendam yang sangat keras. Iya, yeah permusuhan yang sangat besar di antara mereka. Permusuhan yang berkepanjangan yang dengan sebab permusuhan ini berlanjut peperangan dan pembunuhan di antara mereka dalam kurun waktu yang sangat panjang. Falamma ja'a Allah bil Islam fadakhala fihi man dakhala minhum saru ikhwanan mutahabbina bi mutawadhi'ina fi dzatillah muta'awinina 'alal birri wat taqwa maka tatkala Allah datang membawa al-Islam kepada mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang cahaya Islam kepada mereka di Madinah yang mereka ini sementara saling bermusuhan Aus dan Khazraj iya ini antara negatif dengan positif. Tidak bisa bertemu. Hah? Iya. Atau negatif dengan negatif. Tidak bisa bertemu. Dari tahun ke tahun berperang, saling membunuh. Nabi datang ke Madinah membawa Islam. Datang nikmat yang sangat besar kepada mereka maka dari itu Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata, "Ma ra'aitu yawman a'zama nura min yawmin dakhala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Tidak ada satu hari pun yang saya dapatkan cahaya itu sangat terang kecuali hari masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah wa ma ra'aitu yawman adlama nura min yawmi mata fihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi dan tidak ada satu hari pun yang saya dapatkan hari itu sangat redup cahayanya kecuali hari setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cahaya Islam datang ke kota Madinah ketika itu Nabi dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an datang ke kota Madinah. Maka mereka masuk ke dalam Islam. Iya, dari suku Aus, dari suku Khazraj, dari suku yang lainnya, dari Yahudi, dari Nasara, dari orang musyrikin, mereka masuk ke dalam Islam, menerima kebenaran. Maka menjadilah mereka saling bersaudara. Saling mencintai antara satu dengan yang lainnya saling menyambung silaturahim antara mereka dan saling tolong menolong berada di atas albirri wa taqwa. Lihat, tatkala kebenaran itu datang, Al-Quran dan Sunnah itu datang, lepas semua atribut yang lainnya. Tidak lagi dibesarkan aus yang mereka banggakan selama ini, yang mereka bela yang mereka mencurahkan seluruh kemampuan mereka, bahkan harta dan darah mereka dalam membela suku-suku mereka. Tidak ada lagi tatkala mereka telah menerima Islam. Khazraj tidak ada lagi yang mereka sebut. Yang mereka sebut hanyalah Islam. Alkitab was sunnah beramal, berakidah, bersatu di atasnya, siap hidup dan mati di atasnya. Tatkala datang Islam kepada mereka, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, saling bahu membahu antara satu dengan yang lainnya, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, sehingga jamaah sekalian, kecintaan orang-orang muhajirin dan ansar sulit ada yang menyamai kecintaan mereka antara satu dengan, satu dengan yang lainnya dari kalangan manusia setelah mereka. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana bentuk kecintaan mereka tidak lagi memikirkan suku, tidak lagi menyebutkan bahasa. Tapi yang mereka sebutkan adalah Islam dan kebenaran itu. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an lantaran dalamnya kecintaan mereka, persatuan mereka di dalam kitabullah dan sunnah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim dan mereka senantiasa melakukan isar mendahulukan saudara yang lainnya walaupun mereka sangat membutuhkan perkara itu bentuk kecintaan mereka jangan sekalian sampai pada derajat isar ini lebih tinggi lagi daripada ta'awun. Iya. Yeah. Kecintaan yang sangat tinggi. Ketika mereka sudah mampu memberikan isar, memberikan bantuan, mendahulukan saudara yang lain sebelum dirinya walaupun dia sendiri sangat membutuhkan perkara tersebut. Kecintaan yang luar biasa. Persatuan yang begitu kokoh tidak mudah rapuh dan runtuh hanya disebabkan karena cerita ini dan cerita itu. Hanya berita angin ini, berita angin itu. Iya, hanya was-was dari syaitan begini dan begitu. Hanya kila wakal, katanya begini, katanya begitu. Kemudian meruntuhkan persaudaraan dan persatuan mereka di atas kebenaran. Tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari para sahabat Nabi SAW. Sehingga Allah kembali mengingatkan mereka. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a. Tatkala ketika itu kalian. Iya. Saling bermusuhan fa'allafa baina qulubikum maka Allah persatukan hati-hati kalian diingatkan kembali disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Katsir rahimahullah iya bahwasanya pernah terjadi ada orang-orang munafikin yang berusaha mengadu domba para sahabat Nabi. Dia bercerita kepada sahabat ini mengingatkan kembali masa lalu. Iya, bagaimana mereka membela sukunya Aus Khazraj ya suku-suku yang lainnya disebutkan kembali diceritakan kembali sehingga keadaan memanas dan sudah mulai mereka mau angkat senjata maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di tengah-tengah mereka abi da'wal jahiliyah wa ana baina azhurikum apa keseruan-seruan jahiliyah yang kalian hidupkan sementara saya berada di tengah-tengah kalian. Kemudian Nabi membacakan ayat ini, "Wadhkuru" Ingatlah nikmat Allah 'alaikum tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. "Idz kuntum a'dan" tatkala kalian dahulu saling bermusuhan. "Fa'alafa baina qulubikum" Maka Allah persatukan hati-hati kalian. "Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana" maka menjadilah kalian eh saling bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun saling bertawun di atas albirri wa taqwa. Kata Ibnu Katsir qala Allah taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ayyadaka bi wa bil mu'minina وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Memperkuat engkau wahai Muhammad Dengan pertolongannya Dan memperkuat orang-orang yang beriman Dengan pertolongannya wa allafa baina qulubihim dan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati mereka. Allah mengingatkan nikmat ini. Allah mempersatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan seluruh yang ada di bumi ini, ma allafta baina qulubihim niscaya engkau tidak akan mampu untuk mempersatukan hati-hati mereka. Lihat jemaah, betapa besarnya persatuan dan persaudaraan kaum muslimin di atas kebenaran itu. Iya. Yeah. Tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa mempersatukan mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkannya. Maka dari itu kata Allah, seandainya engkau menginfakkan seluruh yang apa yang ada di bumi, ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan mampu mempersatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan hati-hati mereka. Demikian pula jamaah tatkala perpecahan itu sudah terjadi mau dibayar dengan apapun tidak akan mungkin lagi bisa dipersatukan. Kalau bukan Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Yang menunjuki kepada kebenaran sehingga kembali bersatu di atas kitabullah dan sunnah. Maka dari itu persatuan itu adalah perkara yang sangat mahal. Iya, sesuatu yang termahal yang kita miliki selama ini adalah dipersaudarakannya kita di atas kebenaran. Seandainya ingin dibeli, iya, ditukar dengan seluruh apa yang ada di permukaan bumi, tidak akan bisa kalau bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kerugian yang terbesar tatkala seseorang itu merusak persaudaraan di atas kebenaran ini hanya perkara-perkara dunia keinginan-keinginan hawa nafsu dan berbagai macam bisikan-bisikan syaitan yang menyebabkan kita berpecah dari tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Suatu ketika setelah terjadi perang Hunain kaum muslimin mendapatkan ghanimah harta rampasan perang yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah tersebut Naam terhadap para sahabatnya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ketika itu melebihkan pembagian harta rampasan perang ini kepada orang-orang yang baru saja masanya di dalam Islam muallaf. Dimaklumi bersama bahwasanya perang Hunain ini terjadi setelah peristiwa apa? Hah? Setelah beberapa bulan setelah terjadinya Fathu Makkah. Ketika banyak dari orang-orang kufar masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Banyak muallaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta yang lebih kepada muallaf ini dibandingkan para sahabat yang lainnya yang sudah lama dalam Islam. Mulai muncul cerita. Ya. Yeah. Merasa kurang puas dengan pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak yang seperti ini didalangi oleh orang-orang munafik yang juga ikut dalam barisan peperangan Banyak juga kaum muslimin yang terpengaruh dengan cerita tersebut, merasa kurang puas dengan pembagian Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Tatkala sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun berdiri dan berkhutbah dan beliau berkata, Ya ma'asyaral ansar, alam ajidukum dullalan, fahadakumullahu bi, wa kuntum mutafarriqina, fa'allafakumullahu bi وعالة فأغناكم الله bi Nabi bersabda wahai orang-orang Ansar karena kebanyakan yang diberikan harta lebih ini dari kalangan penduduk Makkah karena mereka banyak baru masuk is Islam orang Ansar sudah lama masuk Islam iya maka Nabi berseru, wahai masyarakat ansar. Bukankah dahulu saya mendapatkan kalian? Dullalan. Orang-orang yang berada di atas kesesatan. Fahadakumullahu bi. Maka Allah pun memberikan hidayah kepada kalian melalui saya. Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu aman. Iya. Mereka, iya, betul wahai Nabi. Kami dahulu sesat. Kami dahulu tidak mengenali kebenaran. Allah memberikan hidayah melalui engkau. Nabi kembali bertanya, Bukankah dahulu saya dapatkan kalian mutafarriqin, saling berpecah, saling bermusuhan maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kalian melalui saya mereka menjawab betul Allah wa rasuluhu aman Nabi kembali mengingatkan dan ini pentingnya persatuan jamaah sekalian tatkala muncul bibit-bibit perpecahan, fitnah di tengah kaum muslimin, Allah dan Rasulnya langsung mengingatkan kepada mereka tentang nikmat persatuan itu. Iya. Yeah. Nabi ingatkan kepada mereka, bukankah dahulu kalian sesat? Allah berikan hidayah kepada kalian. Bukankah dahulu kalian saling berpecah, saling bermusuhan? Allah persatukan kalian. Itu nikmat itu. Jangan sampai kalian menyanyiakan nikmat tersebut sehingga Allah mencabut nikmat tersebut dari kalian sementara dia adalah nikmat yang sangat besar Nabi kembali melanjutkan Bukankah dahulu saya dapatkan kalian itu dalam keadaan kekurangan Allah cukupkan kalian melalui saya Semuanya mengakui Perhatikan jamaah sekalian Betapa pentingnya persaudaraan dan kecintaan, persatuan di atas agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini ayat yang pertama yang menerangkan pentingnya persatuan. Perintah Allah agar kita bersatu di atas al-haq, di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Naam, wala tafarraqu dan tinggalkan perpecahan menunjukkan haramnya perpecahan itu. Baik. Kemudian ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan bahwasanya perpecahan itu adalah ciri dan sifat orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ini pekerjaan orang musyrik, perpecahan itu. Ini adalah sifat mereka. Sehingga siapa yang berpecah dari kalangan kaum muslimin yang merusak persaudaraan mereka berarti mereka meniru kebiasaan orang-orang musyrik. Kita tidak dikatakan, kita tidak katakan mereka musyrik, tapi meniru kebiasaan dan sifat orang musyrik. Jelas ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk dalam golongan orang-orang musyrikin Iya. Yeah. Jangan kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrikin. Bagaimana orang musyrikin? Minalladzina farraqu dinahum. Dari kalangan orang-orang yang telah memecah belah agama mereka. Mengelompokkan agama mereka. Wa kanu syi'a dan mereka saling bercerai-berai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun setiap hizb setiap hizbi ya setiap kelompok setiap golongan itu pasti membanggakan kelompok mereka masing-masing ini ciri hizbiyah ciri perpecahan yang tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala Sifat orang-orang musyrikin. Allah wanti-wanti kaum muslimin. Jangan kalian termasuk dalam golongan golongan orang musyrik. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Setiap golongan membanggakan kelompok mereka masing-masing. Ini ciri hizbiyah. Setiap golongan yang berpecah pasti mengangkat bendera mereka dan nama-nama mereka masing-masing. Bangga dengannya. Iya. Sehingga bukan lagi bendera Islam. Bukan lagi atribut Islam yang ditinggikan. Tapi yang mereka banggakan adalah nama kelompoknya. Al-wala wal bara, kecintaan dan kebenciannya dibangun di atas ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Iya, dia cinta kepada seseorang kalau sama-sama satu kelompok. Kalau beda golongannya, iya. Dibangun di atasnya kebencian dan kecintaan. Ini ciri-ciri hizbiyah. Adapun ahli sunnah mereka mengangkat nama Al-Quran dan Sunnah. Kecintaan dan kebencian dibangun di atas kebenaran. Kitabullah dan Sunnah. Iya. Yeah. Banyak dari kalangan kelompok yang berpecah. Walaupun mereka menyebutkan Al-Quran dan Sunnah. Juga membuka Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu hanya digunakan untuk mendukung kelompoknya saja. Tapi ahli sunnah mereka benar-benar berada di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan jangan kalian seperti orang-orang musyrik yang senantiasa berpecah, meninggalkan kebenaran, masing-masing membanggakan kelompoknya, masing-masing mengangkat benderanya, eh, masing-masing berjuang di atas nama partai dan golongannya. Allah larang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian seperti ya, yeah, melakukan seperti orang-orang yang telah berpecah. Waktalafu saling berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat penjelasan berupa kebenaran itu dan mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan adab yang sangat pedih adab yang sangat keras iya dalam ayat ini Allah juga menjelaskan larangannya terhadap kaum muslimin jangan seperti orang-orang sebelum kita dari kalangan orang musyrikin. Sifatnya apa? Mereka farraqu dinahum. Mereka memecah belah agamanya. Ya, tafarraqu wakhtalafu saling berpecah dan saling berselisih antara satu dengan yang lainnya. Di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah Beliau menyebutkan ketika menjelaskan ayat ini kata beliau <clears throat> Kata beliau, "Tsumma nahahum an tashabbuhi bi ahli al-kitab fi tafarruqihim wa ikhtilafihim." <clears throat> فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ما جاءهم البينات الموجبة لعدم التفرق والاختلاف فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا العقوبة طيب فاستحقوا العقاب البليغ ولهذا قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari meniru-niru kebiasaan ahlul kitab. Yahudi dan Nasara. ini memang kebiasaan mereka. Fi tafarruqihim dalam perpecahan mereka, jangan ditiru. Waktilafihim dan perselisihan mereka dalam agama, jangan ditiru kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyebutkan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah. Siapa orang-orang yang berpecah ini? Saat sadi mengatakan mereka dari kalangan ahlul ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Nah, maka Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu ikhtalafu." Allah larang. Dan yang mengherankan kata beliau, ini yang mengherankan ini. Aneh. Aneh tapi nyata. Nah, yang mengherankan dari mereka ini ternyata terjadinya perselisihan mereka membang di majahumul bayinat setelah datangnya penjelasan yang benar kepada mereka kalau mereka berselisih karena memang tidak tahu akan kebenaran, wajar mereka berselisih. Mereka berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan karena memang tidak ada penjelasan yang sampai kepada mereka, wajar itu perselisihan terjadi. Iya. Yeah. Tapi ternyata perselisihan ahlul kitab itu terjadi setelah datang kebenaran kepada mereka, penjelasan. Ini bahaya ini jamaah. Jangan seperti mereka kata Allah. Sebagian orang-orang yang telah mempelajari Alkitab, Kitab Allah dan Sunnah, ditunjuki kepada kebenaran, justru mereka yang berpecah. Ini yang mengherankan. Ini yang sangat mengherankan kata beliau. Al-mujibah li'adami tafarruqi wal ikhtilaf. Setelah datang kepada mereka penjelasan yang penjelasan ini mengharuskan mereka untuk tidak saling berpecah. Seharusnya setelah datang penjelasan kepada mereka, ya, yeah, mereka tidak lagi berpecah karena memang sudah tahu kebenaran, sudah paham tapi yang mengherankan, mereka justru berpecah. Naam. Fahum aula min ghairihim bil i'tisami bid-din. Mereka adalah orang-orang yang lebih pantas untuk berpegang teguh dalam agama dari orang selain mereka yang tidak mendapatkan penjelasan itu. Maka dari itu jemaah, ahli sunnah wal jamaah, ahlul ilm, ya, orang-orang yang berada di atas talabatul ilm ini seharusnya lebih kokoh persatuan mereka di atas kebenaran dibandingkan orang-orang yang tidak mengetahui ilmu Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jelas? Tapi kalau ada yang sudah belajar menuntut ilmu, hadir dalam majelis ilmu, justru dia sendiri yang berpecah, ini yang dikhawatirkan sama dengan sifat orang Yahudi dan Nasara. Iya, sangat mengherankan kata Sa'di rahimahullah. Iya. Fa'akasul al-qadiyah ma'a ilmihim bi amrallah. Maka mereka pun memutarbalikkan kejadian ini. Iya, yang seharusnya mereka bersatu karena sudah datang penjelasan, sudah datang ilmu kepada mereka, di balik justru mereka berpecah. Ini ahlul kitab. Tatkala mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, fastahaqqul baligh maka mereka pun berhak mendapatkan ganjaran siksa yang sangat keras. Maka Allah berfirman, "Walahum adzabun ulaika lahum adzabun azim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan adab yang sangat besar, adab yang sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul kitab. Orang-orang musyrikin ahlul kitab ternyata sifat dan ciri mereka kesenangan mereka adalah berpecah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Eh, hati-hati jangan kalian seperti orang musyrikin." Hati-hati jangan kalian seperti orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Dan ini jelas bagi kita bahwasanya ternyata mereka juga berpecah. Iya. Bahkan ini sifat mereka. Maka dari itu keliru orang-orang yang bermental kerupuk tatkala dia mendapatkan perselisihan dan perpecahan di tengah kaum muslimin, wah. Kenapa ini Islam berpecah? beda-beda satu dengan yang lainnya mending kita masuk Kristen saja dia kira mereka juga tidak berpecah justru itu sifat mereka kaum muslimin meniru sifat mereka sebagian dari kaum muslimin jelas? iya Allah wanti-wanti jangan jangan kalian sama dengan sifat mereka nah Kemudian di antara ayat yang menjelaskan akan haramnya perpecahan itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya perpecahan itu tidak termasuk dalam golongan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan golongan Rasulullah Orang-orang yang senang memecah belah agamanya. Bukan orang-orang yang masuk dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang terjatuh di dalam perpecahan ini. Jelas ya? Allah berfirman, Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bercerai-berai sama sekali bukan dari golongan engkau wahai Muhammad syai' sedikit pun bukan ajaran Nabi bukan tuntunan Rasulullah orang-orang yang telah memecah belah agama mereka iya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin tatkala beliau membaca ayat ini nah beliau berkata ala inna nabiyyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazab ala kalimatut tanbih hati-hati iya sesungguhnya nabi kalian telah berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya wahtazab dan masuk dalam hizbiyah pengelompokan-pengelompokan di dalam agama Nabi lepas dari mereka bukan dari ajaran Nabi sedikit pun orang-orang yang senang memecah belah agama mereka iya memecah belah persatuan kaum muslimin Taib. Lantaran pentingnya persatuan jamaah sekalian. Nam, dalam kisah tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya dan menyerahkan kepada saudaranya Harun Nabi Harun alaihi salatu wassalam ternyata sepeninggal Nabi Musa kaumnya itu ada yang tetap berada di atas keimanan dan ada yang terfitnah terjatuh di dalam penyimpangan bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh dalam kesyirikan. Iya. Tatkala Nabi Musa kembali dan melihat keadaan kaumnya yang demikian rusak maka Nabi Musa langsung marah marah karena Allah Subhanahu wa taala faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa maka Musa pun kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah iya marah karena mereka telah meninggalkan ajaran yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan selama ini oleh Nabi Musa. Tapi tidak semua, sebahagian. Sebagian juga tetap berada di atas keimanan. Lantaran marahnya Nabi Musa, beliau langsung mendatangi saudaranya Harun. Qala ya Harun, ma mana'aka idra'aitahum dallu? alla tattabi'ani afa'asaita amri. Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangi engkau? Untuk berbuat, untuk mencegah. Tatkala engkau menyaksikan mereka sudah tersesat, kenapa engkau tidak mengikuti saya? Apakah engkau bermaksiat terhadap perintahku? Maka Nabi Harun berkata, "Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarkub qawli." Kata Harun, "Wahai saudaraku, wahai anak ibuku, iya, jangan kamu menarik rambutku dan jenggotku." Lantaran marahnya Nabi Musa ini ditarik rambutnya, ditarik jenggotnya Nabi Harun. Iya. Yeah. Jangan engkau menarik rambutku dan jenggotku. Dengarkan alasanku. Apa alasannya? Lihat alasannya. Ini khasyitu. Sungguh saya takut. Saya khawatir. Antakula farraqata baina bani Israel. Engkau nanti akan berkata, kamu wahai Harun telah memecah belah di tengah Bani Israel Harun tidak berbuat. Nabi Harun ia dianggap oleh Nabi Musa membiarkan penyimpangan-penyimpangan mereka karena khawatir dianggap orang yang memecah belah Bani Israel oleh Nabi Musa walam terkub kauli dan engkau tidak memperhatikan ucapan saya alasan saya nanti iya ini bukan dalil yang menunjukkan walaupun ada terjadi penyimpangan tidak boleh kita roba ya sebagaimana Nabi Harun tidak hanya Nabi Harun ini ya beliau mempertimbangkan maslahat dan mafsadat setelah kembalinya Nabi Musa dia akan dituduh orang yang memecah belah kesatuan Bani Israel jelas ini nah ini pentingnya persatuan jamaah sekalian iya sehingga dianggap oleh Nabi Harun suatu maslahat. Naam. Iya. Yeah. Tatkala dia tidak dianggap oleh Nabi Musa sebagai orang yang memecah belah persatuan Bani Israel ketika itu. Nah, dan persatuan ini demikian pula larangan dari sebuah perpecahan. Naam ini merupakan syariat yang Allah syariatkan kepada para nabi dan rasul Allah terdahulu. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka syariat ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi dan rasul Allah yang lainnya sebelum Nabi Muhammad. Syara'a lakum minad dini ma wassa Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini Ya, ini bagian agama, ini bagian ajaran daripada agama. Allah wasiatkan, Allah syariatkan kepada kalian. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Apa itu? An aqimuddin. Tegakkan agama. Iya. Hendaklah kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai jangan kalian berkelompok-kelompok di dalam agama itu larangan keras dari Allah bahkan diwasiatkan kepada seluruh agama kepada seluruh ajaran Nabi dan Rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jamaah tidak pantas sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menyelisih apa yang merupakan perkara yang diwasiatkan oleh Allah terhadap Nabi dan Rasulnya yaitu bersatu di dalam agama dan meninggalkan perpecahan perselisihan itu. Iya. Selama dia sama-sama berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Selama dia berada di atas manhaj yang sahih. Dari Nabi dan para sahabatnya. Hendaklah mereka bersatu di atas agama. Adapun kesalahan, kekeliruan, tidak ada orang yang bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan itu. Maka dari itu kewajiban bagi setiap muslim untuk saling menasehati antara satu dengan yang lainnya dalam kekeliruan saudaranya dan tidak membeberkan kejelekan saudaranya itu. Iya, tidak membeberkan kesalahan saudaranya itu, kekeliruan saudaranya itu tanpa dia menasehatinya. Sehingga jamaah sekalian, di antara perkara yang bisa menjaga persaudaraan, kecintaan dan persatuan kaum muslimin, persatuan ahli sunnah wal jamaah, tatkala mereka itu senantiasa berusaha saling nasihat, menasehati antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang mulai tergelincir, dia mengangkat saudaranya dia menolong saudaranya. Siapa yang terpeleset, maka dia tolong saudaranya. Iya, siapa yang mulai melenceng dari kebenaran, maka dia mengangkat saudaranya. Dia nasihati dengan nasihat yang benar, dengan nasihat yang baik, sehingga kembali dia bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka dari itu di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, al muslimu kal al muslimu lil muslimi kal, kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Iya, yeah. ini keadaan seorang muslim dalam kecintaan mereka. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim iya kal jasadil wahid idza ishtaka minhu adwan tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma sesungguhnya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya iya dalam perkara kecintaan mereka dalam perkara saling menyayangi antara mereka dalam perkara saling mengasihi antara mereka itu bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh yang lainnya itu merasakan sakit, maka tubuh yang lainnya itu akan merasakan penderitaan bisahari wal humma dengan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Iya, wal humma dan merasakan panas, demam ini keadaan seorang muslim. Ada saudara muslim yang terluka. Ada saudara muslim yang mendapatkan musibah. Yang lainnya semuanya merasakan. Bagaikan satu tubuh. Ada satu yang bersalah. Semua orang akan merasakan. Ya, kepedihan. Disebabkan karena kesalahan saudara itu. Jelas ini? Dibutuhkan saling menasehati dan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Bukan justru antara muslim dengan muslim yang lainnya saling menggali lubang untuk menguburkan saudaranya hidup-hidup. Maka dari itu jamaah sekalian, iya, jaga persaudaraan ini. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tatkala Allah kenalkan kita dengan kebenaran ini, dia adalah nikmat yang tidak diberikan kepada selain kita. Kecuali orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan mereka itu berada di atas kebaikan. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah datang dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma al wahid wa huwa min al itsnaini ab'ad wa man arada buhbuhatal jannah fa'alaikum bil jamaah. Kata Nabi, wajib kalian seluruhnya berpegang teguh di atas al-jamaah. Apa tadi al-jamaah? Hah? Seluruh yang mencocoki kebenaran. Bersatu di atasnya. Kata Nabi wajib bagi kalian untuk berada di atas al-jamaah, bersatu di atas al-jamaah tersebut. Wa iyyakum wal furqah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Nabi katakan hati-hati dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena sesungguhnya syaitan itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sendiri. lepas dari al-jamaah. Iya. Saya sendiri mengaku sebagai orang yang ya, jamaah munfaridah katanya. Jamaah sendiri. Bagaimana itu jamaah sendiri? Baik. Setan akan bersamanya. Kemudian kata Nabi, dan syaitan itu lebih jauh dari orang yang dari dua orang. Iya, yeah. syaitan lebih jauh dari dua orang. Makanya kalau ada satu orang yang berjalan dengan dua orang yang berjalan, iya, yeah, syaitan itu lebih dekat kepada yang satu orang. Kenapa? Karena yang dua orang ini kalau salah satunya digelincirkan oleh syaitan, ada yang mengingatkan yang lain karena persaudaraan dan kecintaan. Tapi kalau sendiri tergelincir sudah tenggelam. Maka dari itu Nabi perintahkan kita bersatu di atas al-jamaah. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang berpegang teguh bersatu di atas jamaah kaum muslimin. Kata Nabi, "Waman arada buhbuhatal jannah." Dan siapa yang menginginkan pertengahannya surga? Ya, surga bagian pertengahan. Tengahnya surga. Siapa yang menginginkannya? Fa'alaihi bil jamaah. Maka wajib bagi dia untuk terus berada di atas al-jamaah persatuan kaum muslimin di atas al-haq. Jelas ini? Persatuan kaum muslim di atas al-haq. Siapa yang selalu berada di atasnya sampai al-maut menjemput dia? Nabi janjikan dia akan berada di tengahnya surga. Iya. Maka dari itu penting jemaah kita terus berada di atasnya. Berusaha menjaga persaudaraan ini. Kecintaan dan persatuan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bercerai berai. Diperdayakan oleh syaitan sehingga kita saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Saling mencela antara satu dengan yang lainnya sesama ahli sunnah wal jamaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya menyebutkan ancaman bahaya bagi orang-orang yang saling bermusuhan. Sesama sunni salafi sesama orang-orang yang mengkaji kitab Allah dan sunnah saling bermusuhan Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah ancaman keras dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tuftahu abwabul jannati yawmal itsnain wa yawmal khamis fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a akan dibuka pintu sorga pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Senin Kamis terbuka pintu sorga. Iya. Yeah. Tatkala Senin dan Kamis terbuka pintu sorga, Allah akan mengampuni. Iya. Yeah. Allah akan mengampuni setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Siapa yang lepas dari kesyirikan, Allah akan ampuni dia. Pada Senin dan Kamis. Ketika terbukanya pintu surga. Kemudian kata Nabi, "Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha." Kecuali kata Nabi, seorang lelaki yang terjadi permusuhan antara dia dengan saudaranya. Ada perselisihan, permusuhan, perpecahan antara dia dengan saudaranya. Kecuali ini saja. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Anziru ini Tangguhkan untuk kedua orang ini hatta yastaliha sampai keduanya saling islah. Iya, sampai keduanya saling memperbaiki perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi tidak akan diampunkan oleh Allah sampai keduanya melakukan islah. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Wa in ta'ifataini minal mu'minina wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua orang, dua kelompok dari kalangan kaum muslimin yang bertikai, yang saling bermusuhan, maka lakukan islah, perbaikan di antara keduanya. Tidak akan diampunkan oleh Allah sampai keduanya melakukan islah. Bahkan Nabi dalam hadis ini mengucapkan iya, ucapan yang terakhir ini sampai tiga kali. Ini bahayanya jamaah sekalian perpecahan. Permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga merupakan prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah bersatu di atas al jamaah dan meninggalkan perpecahan. Itu termasuk sifat ahli sunnah. Cinta kepada persatuan dan benci terhadap perpecahan. Al-Imam Tahawi rahimahullah di dalam akidah beliau, akidah Tahawiyah, beliau berkata wa naral jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaban dan kami mandang kami mandang kata beliau bahwasanya al jamaah persatuan di atas kebenaran itu adalah hakkan sebuah kebenaran wasawaban dan sebuah ya sesuatu yang benar wal furqah dan sebaliknya perpecahan itu adalah zaygan wa azaban perpecahan itu adalah penyimpangan dan siksaan. Bukan nikmat, bukan rahmat, tapi dia adalah azab. Dia adalah azab. Jangan pernah memandang perpecahan yang terjadi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafu ummati rahmat Perpecahan umatku katanya itu adalah rahmat. Ini adalah hadis baif. Ya, mungkar. Yang benar, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah perpecahan. Ya, atau perpecahan itu adalah sebuah azab. Musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang telah dipersatukan di atas kebenaran, jaga persatuan, jaga persatuan. Jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai meninggalkan persatuan tersebut. Kita mencampakkan persatuan dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Lebih mendahulukan popularitas. Ya, walaupun harus mencampakkan kebenaran. Ini adalah azab. Musibah yang menimpa kaum muslimin tatkala mereka mulai berpecah antara satu dengan yang lainnya. Sehingga jemaah sekalian, Allah dan Rasulnya senantiasa memerintahkan kita untuk menjaga persaudaraan. Menjaga kecintaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya sehingga bibit-bibit perpecahan itu hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, لا يحل لمسلم ayyahjur akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha wa khairuhuma alladhi salam kata nabi tidak boleh tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudara muslim yang lainnya di atas tiga malam lebih dari tiga malam Menghajar artinya membenci, tidak mau berbicara dengannya. Iya, diboikot ya. Tidak mau berinteraksi dengannya. Namanya hajar. Iya. Hajar ini disyariatkan terhadap ahlul bid'ah. Terhadap eh, apa namanya ahlus syirk dan orang yang memiliki penyimpangan dalam agama Allah tapi hajar sesama ahli sunnah ini kata Nabi tidak halal. Seseorang menghajar saudaranya lebih dari tiga malam. Yaltaqiyani keduanya berjumpa. Ya ridho hada fa ya ridho hada. Ya, si ini berpaling, si ini juga berpaling. Ini orang kalau sering baku bombe ya. Ketemu di jalan, satu belok kiri, satu belok kanan. Nah, ketemu di pasar bahkan sudah bersenggolan, tidak ada saling menyapa. La salam wala kalam wala ta'am. Tidak ada salam, tidak ada pembicaraan, tidak ada makanan. Apalagi makanan ya. Tidak halal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling bertemu, yang satu berpaling, yang satu berpaling lagi. Iya dan yang terbaik di antara mereka kata Nabi yang pertama mengawali dengan salam menyalami saudaranya itu yang terbaik ikhwani fillah a'azzakumullah ini semuanya dalam rangka menjaga persatuan semuanya dalam rangka menjaga persatuan dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا Kalian tidak akan masuk ke dalam sorga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak dianggap beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, "Ala adullukum an syai'in idza fa'altumuhu tahabattum." Maukah kalian saya tunjukkan kepada sebuah perbuatan kalau kalian lakukan pasti kalian saling mencintai ini pasti kalian akan saling mencintai apa itu usyus salam bainakum tebarkan salam di antara kalian sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan dan akan membunuh benih-benih permusuhan dan perselisihan perpecahan di tengah kaum muslimin Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Tahaddu tahabbu." Saling tukar hadiahlah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Jelas ini? Nah, ini semuanya yang penting kita perhatikan dalam menjaga persatuan dan kecintaan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Iya, ada yang tergelincir wajar sebagai kaum muslimin, sebagai manusia biasa. Tugas kita adalah iya, mengingatkan dia dari ketergelincirannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin <clears throat> adalah adanya sifat al-isar yang telah kita bacakan ayatnya tadi. Senantiasa mendahulukan kepentingan saudara muslim yang lainnya walaupun dia butuh dan ini adalah infak yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. eh Terkadang jamaah kita berinfak kepada saudara yang lainnya, memberikan hadiah kepadanya, terutama per pada perkara yang dia butuhkan, tatkala memang kita sudah tidak butuh. Atau nanti mau berinfak ketika ada kelebihan harta. Kalau tidak ada lebihnya, tidak berinfak sampai mati. Sementara kalau harta, kapan ada lebihnya? Tidak pernah lebih, selalu kurang. Sehingga tidak ada orang di permukaan bumi ini bagaimanapun kayanya mengaku saya ini orang kaya. Selalu merasa kurang. Nah, tapi orang yang saling mencintai karena Allah mereka saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan dasar isar itu tadi. Nah, Terkadang kita memberikan pakaian kepada saudara kita karena memang pakaian ini sudah lusuh atau memang sudah sempit. Bukan ini yang dimaksud isar. Ini juga bagus. Alhamdulillah bisa berinfak. Tapi isar itu adalah dia memberi, dia membantu kepada yang lain dalam keadaan dia sangat butuh terhadap perkara tersebut. Ini sifat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat-sifat yang mulia ini jamaah yang menumbuhkan benih-benih kecintaan yang bersemi di hati-hati mereka yang saling merasakan penderitaan antara satu dengan yang lainnya. Satu yang menjerit, yang lainnya meringis. Ya, yeah Bukan yang satu menjerit, yang lain tertawa dan terbahak-bahak. Ini keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jamaah sekalian, di antara perkara yang bisa menumbuhkan ya benih persaudaraan dan kecintaan persatuan di tengah kaum muslimin adalah tatkala terjadi perselisihan dia ya mengutamakan tanazul selalu mengalah terhadap muslim yang lainnya. Kalau terjadi perselisihan antara dua orang, yang satu ngotot, yang satu juga ngotot narik, saling tarik menarik akan putus. Ketika ada salah satunya mengalah, maka akan terjadi persaudaraan dan kecintaan. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah yang ma'ruf dalam Sahihul Bukhari ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan Muawiyah iya untuk kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh dan putra beliau Al Hasan bin Ali dinobatkan sebagai khalifah pengganti ayahnya sementara Muawiyah juga dinobatkan sebagai khalifah kaum muslimin ketika itu dua pasukan besar dari kalangan kaum muslimin dari kubu Al-Hasan bin Ali dan dari kubu Muawiyah radhiyallahu taala an dua kubu semua pasukannya dari kalangan kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah para tabi'in bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Dua kubu sudah siap untuk saling menyerang. Mengangkat senjata dan saling membinasakan antara satu dengan yang lainnya. Membela ya, orang yang mereka bela dari kalangan Muawiyah atau Al-Hasan bin Ali. Dari Al-Hasan bin Ali mengatakan inilah khalifah yang sebenarnya. Yang berhak. Dari kubu Muawiyah juga merasa Muawiyah yang berhak menduduki sebagai khalifah. Siap untuk saling berperang. Tatkala kedua pasukan ini dipersiapkan, datang seorang yang bijaksana, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakrah radhiyallahu taalaan. Beliau datang kepada Khalifatul Muslimin, iya Amirul Mukminin, Naam Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala dan berkata kepadanya, "Wahai Al Hasan, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kakek engkau dalam keadaan engkau berada di pangkuannya ketika itu. Masih kecil. Masih dipangku oleh Nabi Abu Bakar sudah mendengarkan Nabi bersabda, "Inna ibni hadza sayyid wa la'alla Allah an yuslaha bihi fi'atain 'azimatain minal mu'minin." Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid, seorang pemimpin. Kelak di kemudian hari dia akan menjadi pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai ketika itu. Tatkala itu Ali bin Abi Thalib, Taib Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala an langsung meninggalkan jabatannya, tanazul, dia menyerah, ia menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya kepada Muawiyah radhiyallahu taala an. Tidak lagi dia ngotot mengatakan saya ini pemimpin yang sebenarnya, saya ini adalah pewaris ayah saya. Saya ini dinobatkan oleh masyarakat. Tidak lagi diperhatikan itu. Yang dia inginkan adalah persatuan kaum muslimin. Al-jamaah. Bagaimana kaum muslimin kembali kepada persaudaraan yang sesungguhnya. Di atas kebenaran. Beliau rela meninggalkan jabatan yang beliau pegang ketika itu. Dan kembalilah kaum muslimin ketika itu bersatu setelah pertikaian yang bertahun-tahun lamanya yang digelari yang tahun itu digelari oleh para ulama dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Indahnya persatuan jamaah. Tidak ada lagi perselisihan. Disebabkan karena tanazul yang dilakukan oleh Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala an. Beliau mengalah demi kebenaran. Beliau mengalah demi persatuan kaum muslimin dan demi terjalinnya kembali ukhuwah persaudaraan di antara mereka. Naam sehingga benar-benar apa yang beliau inginkan terjadi. Naam dan benar-benar keberhasilan dan kedamaian terjadi ketika itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setiap perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin kapanpun dan dimanapun itu pasti meninggalkan kerusakan menimbulkan kerusakan yang sangat besar itu pasti di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh perpecahan adalah perpecahan itu menyebabkan syaitan bergembira dan tertawa. Kalau kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, yang pertama ketawa-ketawa itu syaitan. Kenapa? Nah, makarnya makarnya berhasil untuk memecah belah kaum muslimin. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana qad aisa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Sudah putus asa, tidak bisa lagi disembah. Tapi apa yang dilakukan? Lakin bitahrisi bainahum. Iya. Akan tetapi yang dilakukan oleh syaitan adalah tahris, melakukan adu domba di antara kaum muslimin. Bagaimana mereka bisa saling berpecah, saling berkelompok dan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kapan ini terjadi? Yang pertama bergembira adalah syaitan. Iya. Yang pertama yang bergembira adalah syaitan laknatullahi alaih. Kemudian disusul kegembiraan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berpecah? Pasti lemah. Dan ini sudah kaidah umum oleh seluruh umat. Iya, yang meyakini siapa yang berpecah pasti dia lemah. Sehingga musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlus syirk, orang-orang kafir dan selainnya yang benci terhadap kaum muslimin mereka bergembira dengan perpecahan yang terjadi di tubuh ahli sunnah wal jamaah jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu iya, mari kita kembali menyadari perkara ini bahayanya perpecahan tersebut baik kemudian pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dengan sebuah ucapan indah yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an pernah beliau berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah kata beliau ya ayuhan nas alaikum bit ta'ati wal jamaah wahai seluruh manusia wajib bagi kalian berpegang teguh di atas ketaatan dan al-jamaah, persatuan di atas kebenaran. Fa innaha hablullah azza wa jal alladhi amara bih. Karena sesungguhnya ketaatan dan al-jamaah itu adalah tali Allah azza wa jal yang Allah perintahkan kepada kalian untuk berpegang teguh di atasnya. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita jelaskan tadi. Itu adalah tali Allah yang Allah perintahkan kalian berpegang teguh di atasnya. Wa ma takrahuna fil jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Kata beliau, dan apa saja yang kalian benci di dalam al-jamaah ada sesuatu yang kalian tidak senangi, tapi dalam rangka persatuan itu jauh-jauh lebih baik dari sesuatu yang kalian cintai tapi di dalam perkara perpecahan. Kalimat indah yang pantas kita catat. Iya, yeah, yang kita camkan baik-baik di dalam benak kita sehingga kita tetap menjaga persaudaraan dan kecintaan di atas kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini.